ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar. Tiadalah hari-hari yang ada di dunia ini dalam setahun di mana amalan saleh yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai Allah daripada amalan saleh yang dilakukan di sepuluh awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya walal jihadu fisabilillah Apakah jihad fisabilillah juga terkalahkan wahai Rasul? Ya. Walal jihadu fisabilillah. Sampai pun jihad fisabilillah Allah lebih mencintai amalan soleh yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah ini. Illa rajulun kecuali seorang yang yakhruju min baitihi binafsihi wa malih, orang yang keluar berjihad membela agama Allah dengan mengorbankan jiwa dan harta bendanya dan tiadalah kembali sedikit pun dari itu semua pulang tinggal nama. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau di dalam sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sengaja kita ulang-ulang untuk mengingatkan diri-diri kita. Kita bersyukur di malam hari ini Allah memudahkan kita untuk duduk bersama-sama di majelis ilmu dalam rangka untuk mempelajari syariat Allah, mengambil faedah dari Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan salaful ummah, dengan kita memetik apa yang disampaikan oleh para ulama kita melalui risalah, tulisan dan karya-karya tulis mereka. Maka mudah-mudahan talabul ilmi yang di yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang duduk di majalisul ilmi akan didoakan oleh para malaikat dimintakan ampunan bahkan oleh seluruh alam jagat raya fa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al haitanu fil bahri maka seorang yang alim belajar ilmu agama mengamalkan serta menyampaikan sungguh dia akan dimintakan ampunan oleh seluruh yang ada di langit dan di bumi sampai pun ikan yang ada di lautan. Inilah keutamaan orang-orang yang mau belajar, duduk mencari ilmu agama, menimba dari Al-Quran dan Sunnah dengan dibimbing pemahaman salaful ummah melalui bimbingan para ulama yang rabbaniyin. Maka kita mohon kepada Allah mudah-mudahan duduknya kita, belajarnya kita ini betul-betul mendapatkan nilai sebagai amalan soleh yang diterima. Yang akan menambah beratnya timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di malam hari ini masih meneruskan pelajaran di kemarin sore mengenai bab berkurban. Maka setelah kita mengetahui tentang syarat-syarat binatang yang akan dikorbankan. Syarat-syarat binatang yang akan dikorbankan diantaranya adalah harus berupa kambing, sapi atau unta. Kemudian kita pilih kambing atau sapi. Maka syaratnya harus musinnah memenuhi umur yang dipersyaratkan kalau kambing itu kambing Jawa yang berambut, kambing etawa atau kambing kacangan, maka harus sudah genap satu tahun atau lebih. Umurnya satu tahun genap atau lebih. Adapun kalau kambingnya adalah kambing gembel, kambing biri, biri kambing gibas dan seterusnya yang disebut doan adalah enam bulan ke atas. Enam bulan ke atas. Adapun kalau kita memilih sapi, bukan semata-mata sekedar gemuk dan banyak dagingnya. Namun harus diperhatikan sudahkah cukup umur dijadikan binatang kurban atau belum. Berapa itu umurnya kalau sudah genap dua tahun. Atau lebih tua lagi. dua tahun atau lebih tua. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah selamat dari aib yang dilarang dijadikan sebagai binatang kurban yang disebutkan dalam hadis ada empat ditambahkan dengan kias yang sahih menjadi sepuluh yaitu tidak cacat mata jelas kecacatannya kemudian yang kedua <clears throat> tidaklah barakallahu fikum pincang jelas kepincangannya yang ketiga adalah tidak berpenyakit jelas dia sedang sakit. Yang keempat, tidak kurus sehingga tidak ada dagingnya. Ditambahkan oleh para ulama, yang kelima adalah tidak buta. Tidak belu, tidak buta. Enam. Kemudian tidak lumpuh. Tidak lempo, tidak lumpuh. Kemudian kemarin yang ketujuh tidak apa? Bagus. Tidak pincang ya tidak lumpuh tadi. Tidak mencret ya. Sehingga hilang dia nggak mau makan dan kurus seterusnya. Enam. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedelapan adalah barakallahu fikum ditambahkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin adalah di sana tidaklah terkena musibah yang membahayakan nyawanya seperti dia tercekik sudah menggap-menggap Ya, sudah kita jadikan binatang kurban saja. Nah, sehingga selamat dari bahaya yang membahayakan dia untuk mati. Kemudian barakallahu fikum. Demikian pula tidak buntung. Tidak apa tidak? Buntung. Kalau pincang saja tidak boleh, apalagi buntung. Nah, ini tadi. Barakallahu fikum. Adapun sekedar nam yang bagus apa? Yang sempurna. Berarti kalau ini tidak ada semua, berarti boleh untuk dijadikan binatang kurban. Hanya saja mana yang paling afdol dari binatang kurban tersebut? Yang paling afdol adalah yang jantan, yang gemuk, yang mahal. Nah, yang jantan, yang gemuk, yang mahal. Yang jantan, yang pemacak. Yang pemacak yang namanya ya. Iya pemacak nggih. Nah, pemacak bukan jantan gemuk tapi dikebiri kan ada nggih. Napa kebiri bahasa Jawane napa? Dikebiri supaya lemu nggih. Iya, Artinya demikian. Ini kan jadi gemuk kan ada ya. Kambing dikebiri sehingga jadinya gem gemuk. Jantan namun ini tidak sempurna karena bukan pema pemacak, bukan fahul, bukan pemacak. Lah ini secara umum Secara umum yang afdol adalah yang jantan, yang dia itu gemuk dan juga mahal har harganya. Adapun secara individual nanti dilihat ada mahal harganya, namun betina karena gemuk ya, ada jantan, kurus, kecil lebih murah. apa mboten? Mungkin kan demikian ya. Lalu mana yang harus dipilih? Lah ini barakallahu fikum, maka di situ tinggal dilihat kondisi. Kondisinya sedikit yang berkurban, ya saya pilih beli yang betina, yang banyak daging, dagingnya agar biar merata bisa sotakonya lebih banyak dengan daging. Ya. Namun kalau secara asal demikian. Nam, Oh, nopo kalih wadon nangsal? Lo boleh dibolehkan dan sah kita barokallahu berkorban dengan kambing betina, sapi betina atau unta betina. Hanya saja yang afdol adalah yang jantan. Kalau kambing yang bertanduk, jantan yang bertan bertanduk. Tadi jantan, bertanduk, pemacak, sudah gemuk dan mahal harganya. Sudah terkumpul padanya. Ini yang paling afdol. Ya, yang paling af afdol. Kalau rambutnya banyak tidak dihitung, rambut dibuang, ya. Rambut eh dibuang udah ya, tidak dihitung. Nah, barakallahu fikum. Yang darahnya paling banyak tidak dianggap darah haram dimakan, ya. Tidak dianggap. Oh, berarti kalau darahnya sembelih kucur, dapat seember, yang satu dapat se berapa? Sebotol yang satu ini. Oh, yang afdol yang banyak darahnya. Tidak darahnya dibuang tidak dimakan jenengan ajeng damel marus angsal boten boten haram hukumnya ya disodakokan jenengan haram dimakan sendiri juga ha? haram lah dibuang nih lah yang paling afdol adalah yang paling bermanfaat dan paling ikhlas nah barakallahu fikum ini secara umum ya secara umum lah adapun yang lainnya ini secara umum, secara khusus sesuai kadar kemampuan. Saya sih kepenginnya ya korban sapi satu ekor sendirian, tapi nggak mampu ya. Beli kambing tiga juta saja nggak mampu, tapi saya kayaknya kalau ada yang satu setengah juta, dia mengatakan demikian, mungkin saya mampu. Oh tidak mengapa, kau pergi ke pasar tapi kecil ya. Waktunya kemarin, syarat yang keenam di waktu yang dibo dibolehkan. Waktunya kapan? Tanggal 10, 11, 12, 3, 13. Oh saya kalau dapat kambing nyari hari-hari sekarang satu setengah juta masih kecil. Walaupun sudah mungkin dapat tapi kacangan. Ya. Bagaimana kalau saya nyarinya nanti aja barbada? Bok siapa ngerti dapat seganya sudah tuh turun. Sing biasa bergelut dalam pasar kambing siapa? Ada enggak? Wonten wonten. Ya, perhatian dengan harga. Biasanya nek pun bar badar murah napa mahal? Eh? Temurun nggih? Temurun. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Oh, saya inilah supaya ini dan boleh enggak boleh. Bahkan menjadikan muslimin semakin senang ternyata setiap hari ada orang korban. Ya. Maksudnya oh setiap hari orang korban kemarin dapat saya daging sapi, hari ini saya dapat daging kambing, besok ada yang korban lagi, alhamdulillah masih dapat, besok lagi alhamdulillah masih dapat. Ya, seneng nggak kira-kira muslimin? seneng demikian, ya. Oh ternyata ya boleh demikian. Lah ini tadi Berarti barokallahu fikum tidak mengharuskan kita itu berkorban tanggal 10, 10. Cuma yang afdol tanggal 10, 10. Barokallahu fikum. Ini tadi. <clears throat> Sekarang kita masuk kepada menyembelih dulu. Kalau sudah bertekad untuk menyembelih, kemarin ini untuk memahamkan. Kita ulangi sedikit. Kalau begitu aku mau berkorban. Sementara orang tuaku, ini kita ulang di pertemuan pertama kemarin dan hari ini kita ulang lagi. Agar dipahami. Kalau aku ingin berkorban, apakah seandainya orang tuaku atau orang yang aku cintai sudah meninggal, apakah juga harus dikorbankan secara khusus, dibelikan binatang kurban, dikorbankan atas namanya? Eh? Maka di sini diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya az-zabihatu anil amwat salah satu aksam <clears throat> yaitu <clears throat> al-udhiyah berkorban atas nama orang yang mati ada tiga macam ada tiga macam orang tua kita sudah meninggal saya kepengin berkorban supaya pahalanya juga diraih oleh orang tua saya ada tiga macam. Cara yang sunnah yang dilakukan Rasul, bagaimana kemarin? Yaitu dia niatkan korban ini adalah korban aku yang beli, aku yang punya, namun mudah-mudahan pahalanya mengalir juga ke keluargaku dan juga orang tuaku yang sudah mening meninggal. Ya. Yeah. ini dia dengan di dalam hati kalau dia mau menyembelih sendiri, maka dia katakan Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini persembahkan dariku dan keluargaku yang hidup ataupun yang mati, diniatkan dalam hati. Berarti tercakup padanya orang yang hidup yang mati mendapatkan pahala daripada berkor berkorban. Innamal a'malu binniyat di sini. Nah, dengan niatnya dia akan sampai kepada diterangkan oleh al ulama al hanabilah diterangkan barakallahu fikum di sana kata mereka bahwasanya barakallahu fikum diterangkan bahwasanya aluthiyah, nah barakallahu fikum aluthiyah ini yang demikian dengan niatan bagi orang yang mati ini yasil ilaihi akan sampai kepada mereka mereka akan sampai kepada mereka. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang tersebut menyembelih atas nama orang yang meninggal dengan sebab wasiat. Dia berwasiat, saya sudah sakitnya parah, bok besok ora butul badak. nih. Tulung nanti nek badak haji, bata besar, belikan satu ekor kambing, atau ikutkan sepertujuh sapi, atau bahkan mungkin belikan satu sapi untuk dikorbankan. Okay. Orang tuanya demikian. Maka meninggal ternyata di bulan Ramadan. Berarti jangan buru-buru bagi waris. Hartanya harus disisihkan bagian dari wasiat tadi. Berapa sih kambing 3 juta? Ambil 3 juta, selamatkan. Anggaran beli kambing atau anggaran sepertujuh sapi atau mungkin ambil 20 juta karena hartanya melimpah ruah anggaran untuk beli satu ekor sapi eh dan nah ini tadi terus ditunaikan wasi wasiat atas nama siapa atas nama orang yang telah meninggal maka yang seperti ini hukumnya adalah wajib untuk dilakukan karena asalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 181. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa yang merubah wasiat tersebut tidak ditunaikan setelah dia mendengar wasiatnya, maka dosanya ditanggung orang yang merubah. Berarti kalau dosa menunjukkan wah, wajib. Berarti wajib. Oh begitu ya, ya ini. Ini barokallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga, menyembelih atas nama orang yang sudah meninggal mustaqillina anilahya Dengan korban tersendiri tidak diiringkan dengan orang yang hidup. Sudahlah saya karena longgar harta saya, saya mau berkorban membeli dua ekor kambing. Satu atas nama saya, yang satu atas nama istri saya yang sudah meninggal. Boleh enggak seperti ini? Kalau dari si boleh dan sah, jaizun, maka itu boleh. Asal merupakan bentuk seperti sotako. Bentuk sotak? Sotako. Maka itu boleh. Namun apakah dituntunkan atau tidak? Jawabannya kata Syekh Ibn Salih Al-Uthaymin. Walakinna la naro anna taksisul mayiti bil udhiyah minas sunnah akan tetapi kami tidak memandang mengkhususkan ya atau akan tetapi kami memandang bahwasanya mengkhususkan mayit dengan penyembelihan satu ekor tersendiri ini bagian dari sun bukanlah bagian dari sun sunnah artinya kami memandang ini bukan bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sunnah adalah kita menyembelih berkorban satu ekor atas nama diri kita dan atas nama keluarga kita yang telah mening meninggal. Nah, barakallahu fikum. Lah ini barakallahu fikum itulah yang sunnah kemarin kita terdiri sini nggih. Nah, sekarang kita masuk. Kalau begitu walhamdulillah kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah untuk diberi kemudahan bisa berkorban sesuai kemampuan. Kalau memang kita memiliki kelebihan. Nah barakallahu fikum. Maka sekarang kita akan masuk tentang kalau kaifiyah berkorban menyembelih sesungguhnya sudah pernah kita sampaikan dalam bab dzabah dalam pelajaran salah satu lusul. Ya, dengan perincian yang panjang. Kalau dulang nanti terlalu bosan ya. Kemudian catatannya masih ada nggak? Masih ada ya. Lah itu dilihat lagi cara nyembelihnya dan sebagainya. Hanya saja yang perlu kita ingatkan di sini ketika adab-adab ketika seorang menyembelih binatang kurban adalah yang pertama fal yuhidda safrotahu hendaknya alat sembelihannya ditajamkan betul-betul tajam sehingga menjadikan binatangnya itu nyaman nah terus yang kedua tidak boleh orang tersebut mengasah atau mempermainkan alat sembelihannya di hadapan binatang. Baik yang mau disembelih ataupun yang belum disembelih, yang lainnya. Kenapa demikian? Karena ini merupakan semacam menyiksa, takut dan sebagainya. Nah, kita harus rahmah juga kepada binatang kurban walaupun binatang. Yang ketiga, kita tidak menyembelih binatang kurban di hadapan binatang kurban yang lainnya. Sembelih kita panitia. Nomor satu, yang lain lihat. Coba lihat, pernah tidak jenengan lihat ada binatang menangis? Ya, ngeri dia takut. Nah ini kan tadi, nggih. Mari saya tadi jauhkan, palingkan muka mereka dari dari wajah binatang tadi dari yang disembelih tadi. Kalau ternyata tidak ada paling paling ya sudah, nuun sewu. Godong gedang lebar, sembelih. Nah, sudah ya ini. Ini nyembelih. Yang keempat, tidak boleh kita membelih, menyembelih binatang dengan cara menyakitinya. Seperti sekarang kita lihat orang menyembelih kambing. ngorong wak, wak. Wah, ini tidak. Bagaimana kita juga harus lemah lembut kepada binatang. Mungkin kita tepuk-tepuk dulu. Kalau kita melihat praktek orang Arab, sudah kami contohkan kepada teman-teman, itu nyikapnya satu orang. nggak perlu banyak orang. Jadi perlu jenengan sikil ngarep, sikil buri tarik. Oh, oh cengkeweng baru. Kan nggih mboten? Ya seperti itu, gelebakan di di apa? Di tangga. Ini menyiksa binatang ini. Ini tidak rahmah. Nah, bagaimana caranya? Caranya kakinya ditepuk. Apa badannya ditepuk dulu sudah. Ini satu orang aja. Set, ambil. Nah, sudah. Dia gimana ya? Salah ini misalnya ya. Kursi ini. Nah, sudah. Ditepuk. Sudah. Lulus-lulus. Set, langsung. Nah, sudah. Siap. Nah, ini demikian. Sudah dia tenang, mungkin mau bantu tinggal kepalanya diginikan aja sudah demikian. Yang lain tinggal membantu pegang kakinya sudah. Tapi sudah nah tinggal kur nyambut tok. Nah itu. Nyambut ini sudah nyaman yang seperti ini. Kalau orang Arab di sana kita melihat satu orang, mungkin karena memang kambingnya yang mungkin dianggap lemah dan juga orangnya memang tenaganya kuat. Namun ketika itu kita praktekkan nyikap seperti itu dipahami sama teman-teman dan mereka langsung bisa. Dan alhamdulillah yang punya kambing masing-masing nyembelih sendiri. Ya. Loh kenapa? Karena itulah yang afdol. Itulah yang afdol. Seorang mudahi, orang yang berkorban menyembelih binatang kurbannya sendi sendiri. Itu yang afdol. Loh bagaimana? Ya nyembelih masa nggak bisa? Loh doanya, doanya yang wajib Bismillahi Allahu Akbar. Yang lain adalah pelengkap dan sunnah. Nah, Bismillah Allahu Akbar. Kalau terus mau melengkapkan Allahumma hadza minka wa ilaika. Allahumma hadza anni. Kalau dia niatkan untuk dirinya, kalau dengan keluarganya wa ahli baiti. Naam. Allahu akbar sudah. Bismillah Allahu, bismillah Allahu ak, akbar sudah. Nah, sudah selesai. Ya. Loh nanti kalau enggak pedot gimana? Makanya sebelum itu ditajamkan alat sembah sembelihan, diteliti dulu lah niki, diteliti. Jangan was-was, aduh nanti kalau ini gimana ya, nanti kalau minggat gimana, lo ada temennya yang megangi, ya perlu diikat nggak perlu diikat sudah, kalau kambing nggak perlu diikat sudah, pegang sudah sembelesek taruh taruh tepi itu biasanya sudah gini-gini dok, dan biarkan dia gini-gini itu lebih cepat untuk matinya, lebih banyak keluar darah yang tersisa di dalam, Nah itu demikian. Ini rahmah kepada binatang. Selesai satu lagi satu lagi, satu lagi. Nah demikian. Ini kalau kam, kambing. Kalau sapi memang butuh bantuan orang banyak. Nah, tentunya kalau dengan cara kayak tadi ditepuk-tepuk, dilus-lus, nah nanti dia pun akan man manut. Yang penting sudah disiapkan tadi, oh di tempat sembelihannya ini sudah. Nah makanya disiapkan lubangnya, tempatnya itu sudah cukup. Nah ini tadi. Ini kalau fikum itu yang ada. Dan yang di antaranya sudah. Setelah itu barakallahu fikum. Berarti sudah sembelih ya. Sekarang nyembelih. Doanya tadi bismillahi Allahu akbar. Loh itu doa nyembelih ayam ya sama. Ya. Ya apa enggak? Nyembelih binatang yang wajib bis bismillah. Nah, tinggal lo ini kalau pakai binatang korban bagaimana? Kalau Anda mau menghafal maka bacalah Allahumma hadza min Allahumma hadza an atau Allahumma hadza minka wa ilaika. Itu boleh. Kalau atau cukup Allahumma hadza anni wa siapa atau Allahumma hadza anni. Ya Allah ini an dari siapa? Kalau Anda nyembelih untuk sendiri, anni dariku. Kalau untuk nyembelih, nyembelihkan wakil, misalnya Pak Amin. Allahumma hadza an Amin. Nah, ya. Ya demikian. Misalnya Pak Tono, Allahumma hadza an Pak Tono, misalnya demikian ya. Ini kalau sebagai wakil. Ya, misalnya Pak demikian seterusnya. Ya. Oh ternyata dia niatnya untuk keluarganya. Allahumma hadza an Pak Amin dan keluarganya. Tidak apa-apa. Ya Allah, ini korbannya Pak Amin dan keluarganya. Bismillah Allah akbar. Bismillah Allah akbar. Bismillah Allah akbar. Syariat yang mudah jangan dipersulit. Ini barakallahu fikum. Syariat yang mudah jangan diper dipersulit. Barakallahu fikum. Nah, ini demikian. Lah ini cara menyembelih. Nah, dan dibolehkan kaki kita untuk menginjak bagian rusuknya, rusuk binatang, supaya memudahkan. Tinggallah kalau nam ini yang yang hendaknya diperhatikan. Yang sunnah, yang afdol menghadapkan ke arah kiblat. Dan itu tidak harus. Dan itu tidak tidak harus. Namun yang afdol menghadapkan ke arah kiblat. Nam demikian. Apakah kepalanya di selatan atau di utara tergantung orang yang nyembelih kidal atau tidak. Kalau dia tidak kidal berarti kepalanya di selatan tempat kita. Karena dia akan nyembelih dengan tangan kanan. Kalau orangnya kidal berarti menghadap eh, kepalanya di mana? Arah utara ya supaya mudah ya. Jangan kidal enggak saya mau nyembelih sendiri tapi kidal tangannya apa kidal nggih bener nggih? Kecol, ya, kecol ya kecol lah itu. Kecol lah ini bagaimana? Kecol ya sudah. Sah apa enggak? Sah. Yang afdol kanan. Kita katakan yang afdol kah? Kanan ya. Sah. Lah bagaimana? Berarti kalau jenengan ngadepnya ke sana kakok. Kakok enggak coba? Nah, kan kakok ya. Namun kalau di sini dia enggak kakok. Nah, sudah. Set, nah kan gini. Dia enggak kakok. Oke? Okay? Nah, kalau yang kanan baru gak kakok. Nah, gini, kepalanya dipegang. Nah, ini demikian. Demikian keterangan Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin dengan makna. Nah, karena saya mau membaca ini nggak nggak akan selesai sehari. Semuanya di sini kitabnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah selesai setelah selesai, maka apa yang harus kita lakukan dengan binatang apa hasil sembelihan ini? apa yang didapatkan dari binatang kurban tadi berupa daging, kulit ataupun yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Maka Allah yang pertama yang harus kita tanamkan kepada diri-diri kita ataupun orang yang akan berkurban. Barakallahu fikum. Pertama, kurban adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Berkurban adalah ibadah. Berkurban adalah ibadah. Jadi harus ikhlas. Jadi harus ikhlas. Yang kedua, berkorban merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Bentuk syukur kita dengan rizki yang Allah berikan. Nah, bentuk syukur berarti, lah inilah syukur. Jenengan kepengen syukuran, sembelih kurban. Itulah bentuk syukur yang benar. Nah, berapa sih? Dua juta setengah dapat satu ekor kambing. Jenengan bikin syukuran yang macam-macam kadang harus nanggap orkes dan seterusnya akhirnya bayar habisnya 5 juta. Sudah di situ nanti orang pada pacaran ya. Yang nonton itu misalnya demikian ada. Nah ini bagaimana? Oh ya mendingan kita berkorban. Jelas ibadah juga bentuk syukur yang syar'i. Nah, dan ternyata masalah lebih murah atau enggak ya kalau ternyata persiapan 5 juta ya sudah beli dua ekor atau beli sapi yang gede sekalian eh, nah ini nanti tapi oh demikian ya ini syukur yang benar nah dan yang ketiga syukur tersebut nah akan lebih berfaedah dengan kita menambahkannya untuk sodakoh nantinya hasil yang ada bukan untuk dalam rangka kita makan-makan supaya puas. Namun juga untuk soda, sodakoh, dibagikan ke tetangga. Walaupun boleh, kita mau makan nyembelih satu ekor. Pokoknya yang mau saya bagikan sekedar bagian dari paha belakang ke bawah sudah. Boleh? Boleh. Namun apakah afdol? Tidak afdol. Karena yang afdol adalah dia banyak untuk bersodakoh. Nah, kalau semuanya boleh, boleh. Seba namun tidak afdol kalau semuanya. Disyaratkan justru hendaknya Anda ikut memakan walaupun sekedar meminum kuahnya. Sekedar meminum kuah kuahnya, ya. Jadi, loh kenapa demikian? Karena Rasul menyembelih 100 ekor unta Beliau meminta masing-masing diambil secimit-secimit tulang, ada kulit, ada dagingnya mungkin demikian. Pokoknya diambil masing-masing sudah digodok di kuali. Gak mungkin beliau akan nyicipi satu persatu dari seratus. Beliau minum kuahnya. Berarti beliau telah mencicipi dari masing-masing ini. Nah, nah itu cara yang cerdas. Cara yang cerdas. Ya kenapa? Karena sudah kena dagingnya semua semua. Nah ini sudah ada. Nah ini demikian. Nah ini para sekarang demikian. Berarti kalau begitu ditanamkan yang keempat. Bahwasanya yang sampai kepada Allah bukan banyaknya daging. Bukan darah yang dialirkan yang banyak mengalir. Namun yang sampai kepada Allah ketakwaan kita. Kita berkorban semata-mata ikhlas bukan mencari pamrih. Lah timbang diomong wong. Ini ndak, ini pamrih namanya ya atau kepengin supaya kita lah supaya kita mandan marem jadi makan kepala nah, ini tidak ya ini demikian ya atau juga yang lainnya namun harus kita para kalau betul-betul ikhlas ternyata kok boleh bagi kita memilih kepala boleh kalau memang itu satu ekor anda sendirian sapi kambing kalau sendirian boleh anda langsung nanti saya minta kepalanya untuk saya godok di rumah. Boleh, boleh. eh. Namun kalau sepertuju sapi, maka tentunya kepala juga haknya orang tujuh, eh. orang tujuh, eh. Nah ini tadi harus meminta keriduan mereka. Nah, harus meminta keriduan mereka yang lainnya. Tidak boleh karena saya urun duluan jadi saya kebagian kepa kepala ya. Tidak demikian ya. Namun harus dibagi rata. Ini barakallahu fikum. Ini al muslimin rahimani wa rahimakumullah yang harus ditanamkan. Dalilnya mana? Allah ingat. Kalau kita mau berkorban selalu ingat firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 34 sampai 37. Ini yang harus kita tanamkan pada kita. Di ayat ke-37 Allah taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala timauha, walakin yanaluhu taqwa minkum." tidaklah sampai kepada Allah daging dan darah yang dialirkan. Namun yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Nah, nih saya gemuk, dagingnya banyak, pasti pahalanya besar. Kok jenengan seperti kenapa? Oh, daripada kamu kurus begini bila itu namanya sombong sudah menepuk dada. Yang sampai itu ketakwaannya, ya. Ya saya alhamdulillah karena mampunya segini alhamdulillah bisa berkorban. Ikhlas karena Allah. Itu ketakwaan, nggih. Ini ketak ketakwaan. Ternyata orang melihat Masya Allah fulan berkorban kok kambing harganya berapa? Harganya 1 juta 750. Ya kecil. Nah, misalnya ya, loh dia mampunya segitu penghasilan dia berapa, simpanan dia berapa, kebutuhan dia berapa. Oh, ternyata bagi dia itulah yang besar. Nah, itulah yang besar. Berarti afdol dalam haknya dia. Nah, kalau mungkin mereka yang lebih hartanya segitu, ya tidak pas. Nah, ya tidak, tidak pas. Nah, karena mungkin pantasnya bagi mereka berkorban dengan satu ekor sapi. Nah, itu misalnya demikian. Lain ini kalau fikum. Maka di sini harus kita selalu husnuzon kepada saudara-saudara kita. Barakallahu fikum. Maka setelah dikumpulkan, setelah diraih daging-daging tersebut, yang perlu diperhatikan sekarang dengan daging yang ada adalah barakallahu fikum disebutkan di dalam Al-Qur'an tadi. Disebutkan di dalam Quran, "Na'am barakallahu fikum." di dalam ayat yang ke-36. Fadkurusmallahi alaiha sawaf. Nah, dan maka sebutlah nama-nama Allah. Nah, barakallahu fikum. Fadkurusmallah alaiha sawaf. Dikala engkau sedang berdiri. Nah, maka ndak, yakni fadkurusmallah maka sebutlah nama Allah bismillah alaiha terhadap binatang sembelian tadi. Soaf ini ketika onta, ketika dia masih dalam keadaan berdiri. Karena onta sunahnya menyembelihnya dengan cara apa? Nahar. Dengan cara nah, nahar. Ditusuk. Bismillah, Allah Akbar. Kalau kambing dengan cara zabah. Dengan cara dirobohkan tadi. Maka sebutlah nama Allah ketika engkau menyembelihnya. Ya tadi doanya Bismillah. Allahu akbar. Sudah ini. Sebutlah ini. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman. Fa'idha wajabat junubuha. Kalau unta tersebut telah roboh. Maknanya mati. Kemudian di. Apa namanya? Dipotong-potong. Nah dagingnya sudah. Maka bagaimana kita memperlakukan. Tiga perkara. Pertama. Fakulu minha. Makanlah sebagian daging tersebut. Kemudian yang kedua wa at'imu al-qani'a dan berikanlah mak makanan bagi orang yang meminta-minta. Mungkin ada yang datang, oh saya minta, oh dikasih. Dan enggak boleh maksa. Saya minta harus satu kilo, dua kilo, tidak. Nah, sesuai kelonggaran hati orang yang memberi. Kalau panitia ya sesuai aturan panitia sudah. Nah, ini demikian. Orang yang meminta wa min qani'a wal mu'tar atau orang yang nah barakallahu fikum al qani'a orang yang tidak meminta-minta ataupun orang yang mu'tar atau orang yang meminta-minta al qani'a yaitu orang-orang yang kaya tidak meminta-minta al mu'tar orang yang fakir sehingga di sini diterangkan para ulama berarti mengelola daging binatang kurban adalah dibagi menjadi tiga bagian menjadi tiga bagian. Bagian untuk dimakan, fakulu minha. Bagian untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang kaya atau yang kita cintai. Wal qani'a, yang mereka tidak meminta-minta. Bagian untuk disodakohkan. Wal mu'tar kepada fakir miskin. Berarti dibagi menjadi tiga bagian. Apakah harus rata? Jawabannya tidak. Namun seyogianya yang sunnah dikatakan para ulama wal mustahab an yaj'alaha aslasan dibagi menjadi tiga. Sulus sepertiga untuk orang yang menyembelih dan keluarganya makan di rumah. Sepertiga untuk dia berikan makan kepada fukoro. Dia sotakohkan. Sepertiganya lagi dia hadiahkan kepada orang yang tidak meminta-minta. Jadi pembagian daging kurban tidak seperti pembagian zakat fitrah. Zakat fitrah hanya untuk fakir miskin. Daging kurban kalau dia saat jatuhnya ke tangan orang yang fakir maka itu sodakoh. Kalau jatuhnya ke tangan orang yang kaya maka itu adalah hadiah. Ini pertama. Dibagi menjadi tiga. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam pembagian daging dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'tiyal jazzara minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memberikan kepada al-jazzar orang-orang yang bekerja. Apakah menyembelih dan seterusnya diberikan upah dengan mengambil bagian dari binatang kurban. Ini sebagai upahnya ya, tawase kerja, tawase kerja, tawase kerja. Enggak. Enggak boleh. Kalau ini sebagai balasan timbal jasa apa bala timbal balik tambah balasan jasa, maka ini tidak boleh. Namun bagaimana? Kalaupun mau memberikan jasa, berikanlah dari yang lain. Apakah bentuk uang, ataukah bentuk makanan, ataukah bentuk yang lainnya jangan diambil dari bagian binatang kurban, ya. Adapun nanti oh karena saya berterima kasih, ya misalnya kalau saya senang sama fulan karena dia baik dan seterusnya ini saya berikan. Nah, sebagai hadi, hadiah, bukan sebagai balas budi, balas jasa, maka ini boleh. Kalau ini sebagai sehingga di sini apakah kulitnya, apakah dagingnya, ataukah apanya tidak boleh diberikan kepada orang yang mengelola baik panitia ataupun menyembelih sebagai bentuk balas jasa sebagai bentuk imbalan. Ini tidak tidak boleh. Nah, tidak boleh yang demikian. Dan yang ketiga, tidak boleh pula untuk dijual belikan. Kita kumpulkan belulangnya, kita jual untuk beli daging. Tidak, tanamkan layanallahu luhumuha yang sampai itu bukan daging dagingnya. Namun ketakwaan, kapan seorang dikatakan takwa ikhlas sesuai tuntunan syariat. Berarti kulitnya bagaimana? Ya di terserah mau dikasihkan orang secara utuh ini untuk jenengan boleh boleh terus dia jual orang tersebut itu boleh karena sudah jadi milik di dia bukan bunyinya daging korban orang yang berkor berkorban nah di sini sehingga di sini kalau yang menerima mau menjual terserah nah namun kalau tadi dijadikan sebagai jual beli atau sebagai balas budi bayaran maka ini tidak tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Adapun ukuran pembagian tidak ada ketentuan. Tidak keten ketentuan. Yang jelas yang sunnah dibagi menjadi tiga bagian. Sebagian, sebagian untuk dimakan, dia dan keluarganya, sebagian untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang kaya atau orang yang dia sukai dari karib kerabat dan tetangganya, kemudian sebagian untuk disotakohkan apakah harus orang misalnya semuanya merasakan? Tidak harus. Tidak ha? harus. Kita nyembelih satu ekor kambing, keluarnya cuma 10 kilo. Gemuk, ya alhamdulillah. 10 kilo. Oh ternyata ini hanya bisa dibagikan kepada kalau dibagi dagingnya seperapat campur balung dan seterusnya itu tambahan. Berarti cuma jadi ternyata Misalnya kalau seperapat 10 kilo, 40 kilo, ah saya mungkin mau nyisakan 2 kilo lah untuk makan keluarga. Berarti sisa lagi 4 kali 8, oh cuma 2, berapa? 4 kali 8, 32, cuma 30 jadinya gimana ini? Ya sudah bagikan se-RT cukup. Ya. Kalau 20, ya sudah 20 orang dipilih. Mana yang fakir untuk disotakokan, mana yang kaya dihadiahkan. Tapi nanti ya monggo terserah. Artinya jelas yang penting pokoknya keih keikhlasan, keikhlasan tadi. Saya kepenginnya terbagi semua namun tidak Misalnya ternyata kalau dibagi semua jenengan hanya dapat satu potong dua potong daging. Patut enggak? Nanti dikatakan loh ini kok pelit temen ya. Nah, ya. Wah resiko juga ya sudah. Kalau jenengan kena was-wasa terus lah nanti dikatakan pelit. Kalau begitu ini nanti tidak merata. Lah sudah, lebih baik enggak korban. Iya apa enggak? Ternyata enggak korban juga diomong-omong. Orang tahu kor korban. Nah ini makanya jangan senang ikuti was wasa, Ya. Jangan senang ikuti was wasa. Seorang muslim prinsipnya bismillah tawakal tuh Allah. Nah ini prinsip seorang muslim. Aku pandang mampu bismillah tawakal tuh Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Sudah. Ini prinsip seorang muslim. Kalau mengikuti kata hati, maka kita akan terkena waswasah. Akhirnya tidak beramal. Coba. Orang mau melakukan amalan apapun demikian. Sehingga tadi bismillahi 'alallah. Allah taala berfirman, "Fa azamta fatawakkal 'alallah." Ya, pertama apa? Syawirhu fil amr. Kita rembukan dulu. Dan istri kita, keluarga kita gimana? Ini ada nih, mantap sudah. Mantap sudah. Bapak Ibu mantap, memahami keadaan. Sudah tawakal Allah. Dapatnya kok bisanya cuma yang tadi ya. Ya sudahlah di tanggal-tanggal akhir. Karena wedus sudah murah misalnya, sudah bismillah. Tawakal Allah sudah. Oh ternyata cuma bisanya 15 rumah gimana ya? Ya sudah bismillah tawakal Allah. Insya Allah orang yang diberi tidak akan mencela. Ya apa enggak? Lalu diberi ya. Ini barakallahu pernah dilakukan teman-teman seperti itu. Kita nasihati namanya ibadah, jangan takut kepada manusia. Kalau engkau di atas kebenaran, lakukan. Ternyata setelah dibagikan, set, set, set, tak tanya berikutnya, gimana hasilnya? Anda dicela? Enggak, malah tetangga senang. Sudah kemarin dapat dari panitia, sekarang dapat dari saya. Ya, Senang enggak diberi? Senang sudah, Alhamdulillah. Oh jadi terus ya. Ya selamat ya. Sudah, Kan nggak perlu waro woro nggih. Nggak perlu waro woro oh, saya korban ini siapa yang mau butuh daging datang kan nggak perlu waro woro ya. ya. Ini. Ya. Ini barakallahu fikum lah. Jadi ini yang bisa kita pelajari pembagian daging adalah tidak ada ketentuan harus sekian kilo, dua kilo, namun apa yang mudah dan yang pantas. Nah, yang mudah dan yang pantas tentunya pokok dari itu yang ikhlas. Yang apa? yang ikhlas. Ini yang paling pokok. Wallahu taala ala wa alamu biswab. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.